بسم الله الرحمن الرحيم Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Kalla Ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, karena dia melihat dirinya serba cukup. Sesungguhnya, hanya kepada Tuhanmulah kembalimu. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang, seorang hamba ketika dia mengerjakan sholat. Bagaimana pendapatmu jika orang yang dilarang, yaitu Rasulullah, itu berada di atas kebenaran? Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Ketahuilah, sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kala kami akan memanggil malaikat Zabaniyah. Sekali-kali jangan, janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah, dan dekatkanlah dirimu kepada Tuhan.